Juru dakwah pertama kali harus ditampakkan makna ini. Lihat. Jadi disebutkan, jadi orang tergugah. Oh begitu. Sekarang makanya musibah besar kalau ada juru dakwah di memutus tali persaudaraan, mengajak perang, mengajak permusuhan bertentangan dengan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada model dakwah dikit-dikit ngajak musuh, permusuhan, mukanya besar itu. Kalau ketemu orang kayaknya dia melihat orang itu busuk semua. Karena Nabi yang disifati dengan sifat basam. Nabi itu kalau berjalan tampak senyum di bibir beliau. Allah. Tampak senyum kemana-mana senyum indah. Sekarang ada juru dakwah begitu. Dikit-dikit dikatakan kafir masuk neraka. Kau, kau, kau, kau masuk neraka. Habislah. Silaturahim. Silatul arham. Aku diutus untuk menyambung silaturahim. Untuk menolak bahasanya Islam bukan memutus tali persaudaraan. Ini ditampakkan terlebih dahulu. Maka juru dakwah khususnya di awal-awal dakwah tentu yang perlu dibangun adalah sitar rahim. Kepada orang awam, sambung dahulu. Ini awal dakwah sebelum sebelum kita menyampaikan kebenaran ternyata mengenal terlebih dahulu itu penting. Jadi ya, kita dekat dahulu mau nasihati seseorang pun. Mana Manhaj dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepada tetangga tiba-tiba ceramah, "Hei tetanggaku, ayo begini begini itu haram dosa dan sebagainya." Orang pada bilang, "Ini gila kali." Tapi lu sudah kita bangun dengan kita mengirim makanan. Assalamualaikum, gimana kabarmu? Baik. Ah, baru masuk. Silaturahim. Besarkan hati mereka untuk bisa menjadi orang baik dan orang benar. Bukan direndahkan. Bashiru wala tunafiru. Beri kabar gembira mereka. Jangan bikin takut. Beragama itu mudah dan indah.